bacakan dari surah An-Nisa diawali dari ayat 49 hingga ayat ke-83. Surah An-Nisa ayat 8 ayo eh, maaf. Surah An-Nisa ayat 49 hingga ayat ke-83. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pecinta Radio Kamera Jakarta, syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dan untuk mengawali taklim kita pagi ini kami buka dengan membaca suratul Fatihah.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 ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Baik pendengar dan pecinta Radio KM di Jakarta, hari Jumat kita khususkan dengan tanya jawab Quran, tanya jawab tajwid dan juga eh, eh, bahasan-bahasan uh, sekitar kita ya. Baik, pagi ini sudah ada yang bertanya yang ingin Pak Ari mohon dijelaskan, dibacakan tentang surah At-Takwir ya, surah ke-81. Baik, surah ini adalah merupakan surah untuk uji kelayakan ya. Jadi kalau di, di taklim itu kita bisa ketahuan si A itu kelas B atau kelas C manakala kelas B kalau dia sudah mampu membaca An-Nas, Al-Falak, Al-Kafirun. Nah, sedangkan kelas C atau kelas A yang mahir itu manakala surah At-Takwirnya lancar. Baik, ini juga yang akan diujikan nanti di di Depok ya. Insyaallah hari ini di Depok pada sholat Jumat jangan lupa untuk jamaah yang ibu dan bapak umum siapa saja yang memiliki waktu yang ingin hadir bergabung silahkan hari ini hari ini ba'da sholat Jumat atau sebelum Jumat ibu sudah sampai di Kartini 58 ya kalau bapak-bapak biasanya Jumat dulu di sekitar di sekitar uh, Kartini 58 ya di rumah yatim ada Stalin juga Sabtu dan Ahad ya. Sabtu adalah masih kita eh, kajian surah at takwir ini insyaallah juga meneruskan surah Yasin yang tengah kita buat ya. Banyaknya keinginan, harapan untuk memiliki PCD atau gambar bagaimana cara membaca Yasin yang baik dan benar tengah kita bikinkan ini Bu Erni mohon bersabar ya Bu Erni juga tengah Eh, diuji, mudah-mudahan diberikan kesabaran ya Ini keluarganya ada yang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan seperti biasa lagi bisa beribadah dengan sempurna. Tapi sadar atau tidak bahwa setiap penyakit yang diberikan oleh Allah adalah menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. <coughs> Baik di surat takwir nanti ibu dan bapak juga bisa mencoba untuk membaca surat takwir kalau lancar berarti sudah kelas A ya atau kelas C sudah mahir. Kalau belum berarti ya baru baru kelas B berarti ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabban ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ida syamsu kuwirat. Itu hamas tuh ya. Jadi ingin Pak Hadi mohon dijelaskan hamas itu tuh. Jadi hamas itu diantaranya taknya kalau ta dan kaf mati. Huruf hamas hanya dua bukan banyak ya. Diantaranya kalau tak sama kafnya mati. Nanti ibu dan bapak bisa dilihat di buku wajib kedua ya tentang hamas itu ada hamas ada berapa hurufnya ada di buku jilid kedua ya tentang hamas ini. Nah diantaranya Hamas itu kalau dia e, dimatikan, ta atau kaf dimatikan. Tapi ada huruf-huruf lain yang justru tidak mati juga hamas. Seperti ha itu hamas ya nanti. Ini surah At-Takwir ya ibu dan bapak yang baru bergabung. Surah At-Takwir ayatnya ayat ke-1 surah ke-81 ya. Surah ke-81 81 At-Takwir ya. Silahkan untuk ibu dan bapak dipersiapkan surah At-Takwir ya. Gitu. Idash gitu. Jangan ida memang betul di situ matobi'i. Tetapi matobi'i di situ tidak dibaca panjang. Idash Idash syamsu kuwirat وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار عطلت عطلت itu hamis itu jangan utilat utilat jangan itu itu itu hamas jadi ada uh, pecah ya kalau kalau kan nggak pecah Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Nih ya, untuk ibu dan bapak yang bertanya tentang Hams ini, ada di buku kedua, Ilmu Tajwid Lengkap. Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap itu ada di halaman 33. Nih, Hams menurut bahasa ira uh, eh, hisul khofi. Ya, hissul khof khofiyi. Ya, Artinya perasaan yang halus. Sedangkan menurut istilah hamas adalah keluarnya, berhembusnya nafas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut. Adapun huruf-huruf hamas itu jumlahnya ada 10. Tuh ya. Mana fa, ha, sa, ha, shin, kha, sad, sad, sin, kaf, ta. Itu. Kesepuluh huruf ini terkumpul dalam kalimat fahasuhu syakhs sakata. Itu. Tetapi hamas ini cara membunyikan hamas adalah seperti menghembuskan atau mengeluarkan nafas. Baik tatkala huruf hamas dalam keadaan berharokat maupun bersukun. Kecuali huruf kaf dan ta. Keduanya hanya terlihat hamas ketika bersukun atau tatkala dibaca wakaf. Tuh oh, itu ya. Jadi ini yang lain mah saat hidup gitu ya. Sepuluh hurufnya ya. Jadi sifat hamas ini mempunyai satu sifat yang menjadi lawannya yaitu sifat jahar, dijaharkan. Seperti surat maghrib kan dijaharkan, ditampakkan. Kalau surat asar sir gitu kayak gitu. Ini memiliki karakteristik yang bertolak belakang dengan sifat hams itu ya. Itu penanya nanti kita uh, ibu dan bapak yang ingin mencoba bisa ya. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat Wa idzal biharu sujirat. Nanti di Depok fotokopinya tak tak bawakan ini ya surah ini. Kemudian ada minta doa pemantap hati sudah saya siapkan ya insyaallah ini Bu Sri. Bu Sri di mana? Di Kelapa Dua. Mudah-mudahan sehat ya. Ibu Sri Arum, Ibu Sri Bekti, Ibu Sri apa tuh ya banyak Ibu Sri ini. <laughs> Ya, pokoknya Ibu Sri, Ibu Sri semua deh. Insya Allah ya, pemantap hati untuk kelas B, untuk kelas C. Yang untuk kelas B nggak usah khawatir, oh saya belum belum bisa itu ya, belajar aja dulu ya. <clears throat> Baik. Nanti kita praktekan Baik, ini ada dari Pak Heri juga SMS. Pak Ari, saya belum bisa tajwid, gimana caranya datang ke talim barangkali Bapak ya. Sabtu atau Minggu atau hari Jumat ke Depok. Memang eh, PCD-PCD-nya, CD-CD-nya sudah saya siapkan, nanti eh, tampaknya tengah kami susun kembali Pak Heri ya sabar. E, eh, memang untuk ibu dan bapak yang memiliki komputer asal diinstal ulang, diinstal kembali font Arabnya, tulisan Arabnya. Nah bisa bisa aplikasi-aplikasi yang kami buat untuk ngajar itu bisa ibu dan bapak miliki. Hanya catatannya komputernya e, font Arabnya itu ada tulisannya ya hurufnya ada huruf Arab kalau enggak nanti tulisan yang diperoleh bukan bukan huruf Arab tapi huruf Cina atau huruf lain gitu ya atau simbol-simbol. Nah, silahkan itu atau pakai program lain, program Camtasia. Ya. Syaratnya komputernya harus uh, eh, windows XP ya. Kalau yang Vista ternyata belum tidak uh, tidak tidak apa compatible, tidak tidak cocok untuk untuk Camtasia. Ya. Silahkan. Pak Heri bertanya juga tentang akikah. Pak Heri kalau sudah 40 hari akikah bagaimana? Ini kita lihat dalilnya dulu ya. Aha, ini dilihat dulu dalilnya. Kita berbicaranya berbicara dalil aja ya. Nih, untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki fikih fikih Islam, fikih sunnah juga ada, fikih Islam. Ini fikih Islam ini bukunya tidak terlalu tebal dan harganya tidak terlalu mahal. Isinya keramat lengkap lah ya untuk kita, untuk awam. Walaupun Pikhu Sunnah 15 jilid dia ada beberapa banyak gitu ya. Gitu. Tapi Islam ini satu buku lumayan untuk kita. Dan biasanya ini di PGA dulu dipakai, di Aliyah, Sanawiyah dipakai ini ya. Karena eh, lengkap lah untuk, untuk awam ya. Untuk orang yang baru belajar menemukan Islam, ingin tahu tentang fikih, tentang toharoh, ini tentang bab nikah silahkan dimiliki ya di toko-toko buku fikih Islam karya Haji Sulaiman Rasid e, kata-katanya juga susunan bahasanya enak ya banyak kok fikih-fikih itu e, ada yang jelimet ada yang nggak karuan ada yang e, ter, e, ya bahasa bahasanya lah kalau ini bahasanya ringan nah di halaman 479 Pak Heri nah, di sana ada dijelaskan tentang akikah Akikah adalah menyembeli hewan pada hari ketujuh dari hari lahirnya anak laki-laki atau perempuan. Nah, hukum akikah adalah sunnah bagi orang yang wajib menanggung nafkah si anak. Sunnah itu ya. Untuk anak laki-laki hendaknya disembelih dua ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan seekor kambing saja. Dan hendaklah disembelih pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya anak. Tetapi kalau tidak dapat, boleh juga beberapa hari setelah hari itu. Asal anak belum sampai balik, belum dewasa. Itu ya dalilnya. Dalilnya nih eh, diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmizi. Ya. Al-gulamu murtahinun bi'aqiqatihi yuzbahu anhu fil yawmi sab'i ya fi yawmi sab' sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Anak yang baru lahir menjadi rungkuhan. Rungkuhan tergade sampai disembelih bag, disembelihkan baginya akikah pada hari yang ketujuh dari hari, hari lahirnya. Dan di hari itu juga hendaknya dicukur rambutnya, rambut kepalanya dan diberi nama. Itu ada kalau beberapa itu rambutnya ditimbang, timbangannya diganti dengan emas, emasnya dibagi-bagi nanti dengan nilai uang. Ada juga seperti itu. Ini. Jadi memahami tergade, kalau tergade kalau belum dia bayar gimana? Berarti kan kita masih punya hutang itu. Nah, ada ulama yang menyatakan kalau tadi kan sudah jelas tuh, ya beberapa hari asal anak belum sampai balik. Tapi ada yang memahami sebagian ulama kalau memang kalau terjadi kalau waktu hari ketujuh nggak punya uang atau harus gimana ya udahlah kalaupun itu sudah dewasa pun kalau belum diakikahkan tetap dibayar karena bahasanya tergade tergade kan berarti harus ditebus jiwa Ismail kan ditebus juga mau saat mau dikurbankan gitu kan diganti dengan gibas kan gitu nah ini jadi memahami bahasa tergadai murtahinun biaki kotih. Nah, jadi menyatakan bahwa orang yang belum diakikahkan harus dibayar, diganti, ditebus untuk laki-laki dua ekor kambing, untuk perempuan satu. Jadi ada yang memahami seperti itu. Ada yang tadi ya sudahlah kalau sudah lewat dewasa ya sudah gitu. Jadi eh, maknanya dari murtahinun itu karena terjadi. Kebanyakan orang jaga-jaga daripada daripada kan tergade. Saya takut sebagai orang tua karena belum menebus jiwanya anak kita. Nah, ditebuslah dengan dua ekor kambing itu untuk laki-laki, satu ekor untuk perempuan ya. Pak jadi cukup jelas. Jadi, nah, nah yang dimaksud dengan menjadi rungguhan ya, sebagaimana rungguhan yang harus ditebus dengan membayar utang. Begitu pula si anak ditebus dengan disembelihkannya akikah. Nah, mengenai maksud hadis yang menyatakan menjadi rungguhan, sebagian ulama berpendapat bahwa akikah itu harus dilaksanakan. Sebagaimana kita punya hutang, rungguhan terhadap utang dan yang berpiutang. Yang lain berpendapat bahwa anak itu jika ia meninggal dunia sewaktu kecilnya, tidak akan memberi syafaat kepada ibu bapaknya apabila keduanya tidak melaksanakan akikohnya. Itu jelas ya. Jadi itu. Jadi kan ada eh, kalau kita punya anak kecil kemudian meninggal, nanti saat di di sana menjemput kita memberikan syafaat kepada kita. Syaratnya anaknya harus diakikahkan dulu, dibayar, ditebus itu tuh. Pendapat pihak kedua bahwa akikah itu tidak wajib adalah dengan alasan Rasulullah bersabda, "Man ahabba minkum ayyunsaka an awwaladihi falyaf'al anil gulami syatani mukafa'atani wa anil jariyati syatun atau syah ya barang siapa di antara kamu ingin beribadah tentang anaknya maka kerjakanlah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama umurnya dan untuk anak perempuan seekor kambing itu jelas kan An Aisyah taqalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nu'iqqa 'anil gulami bi syataini wa 'anil jariyati bi syad. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kita supaya menyembelih akikoh untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk perempuan seekor kambing. Cukup jelas ya? Itu nih di sini hal-hal yang baik dilakukan sewaktu anak baru lahir ada juga yang menyatakan tuh. e, bukunya <clears throat> bisa dimiliki. Jadi bukan hanya hmm, soal akikah ini lengkap buku ini ya. Saya ambilkan diantaranya dari buku ini dalilnya sudah cukup sudah cukup kuat ya. Itu e, ini hal-hal yang dilakukan hendaknya gitu tuh kan. e, anak kecil itu pas baru lahir disuapi dengan sesuatu yang manis. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuapi anak yang baru lahir dengan kurma. Kemudian hendaklah dibacakan azan dekat telinga yang kanan, tuh ya, azan telinga kanan dan dibacakan ikomah di dekat telinga yang kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anis sahabati qad azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi uzunil Husain hina waladathu Fatimah dari Sahabah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah azan pada telinga Husain cucu beliau ketika Fatimah melahirkan Husain itu Anil Husaini Anil Husaini bin Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wulida lahu mauludun fa azana fi uzunihi al-yumna wa aqama fi udhunil yusra lam tawurrahu ummus sibyan. Dari Husain bin Ali, cucu beliau eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa anaknya lahir, maka telinganya yang kanan diazani dan telinga yang kiri diikomahi, ikomat ya komat. Niscaya selamatlah anak itu dari jin dan penyakit. Itu cukup jelas ya penanya Pak Hiri mudah-mudahan. Jadi eh, tujuh hari dari kelahiran ada juga yang hari-hari ganjil. Tujuh, sebelas, eh, dua satu ada juga. Oh, saya sudah gede belum akikah. Ya kalau memahami makna tergade ya harus dibayar kan. Tergade. Itu karena masalahnya apa? Di hari ketujuh itu tidak dilaksanakan. Kenapa tidak dilaksanakan? Oh nggak punya uang <laughs> gitu kan. Nah memahami sunnah, nah ini kadang-kadang suka keliru kita. Memahami sunnah itu dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Iya, makna sunnah ahli fikih seperti itu. Tapi sunnah, sunnah, sunnah Nabi itu, kalau kita cinta kepada Nabi, sunnahnya apa yang biasa laku, Nabi lakukan dilaksanakan. Begitu ya, itu kan sunnah Nabi. Kan Eh, kita cinta pada Nabi, ya apa yang Nabi laksanakan kita laksanakan juga gitu. Nah diantaranya nih akikoh ini, Om oh, Nabi melaksanakan kok di hari ketujuh nah ini kan gitu. Hanya permasalahannya hari ketujuh waktu itu kita tidak punya uang atau satu dan lain hal. Nah kalau kita punya uang mau membayarnya Kan terjadi itu bahasanya. Ah enggak saya mau berpegang pada ulama yang lain. Kalau sudah dewasa sudah enggak usah lagi. Ya enggak apa-apa. Ah enggak saya mau mau akikah aja. Kalaupun itu ternyata bukan masuk akikah sedekah saja. Sedekah aja. Yang penting saya sudah melaksanakan. Karena waktu hari ketujuh saya sebagai bapak lalai tidak melaksanakannya. Kan jelas ya. Itu. Jadi eh, dari logika pikiran akal kita aja sampai di mana pemahaman kita itu ya. Tapi landasannya cukup jelas. Kemudian ada yang bertanya nih mohon maaf ya kalau SMS saya tidak bisa langsung dibaca kata uh, eh, banyak kalau SMS terus uh, konsentrasinya kemana-mana <laughs> gitu ya itu kalau jawab pertanyaan sih takut salah gitu ya. Hmm, ada yang bertanya tentang sholat tasbih itu ada nggak sih? Nah, tentang landasan surat tasbih diantaranya ada dalam Fiqhus Sunnah jilid kedua, ya, ditulis oleh Sayyid Sabik, nih seorang ulama besar dari Al Azhar Kairo, ya, ini masya Allah buku-buku monumental, buku-bukunya bagus sekali nih, Sayyid Sabik, ya, Sayyid Sabik Muhammad at ini beliau ini uh, di ya Eh, adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fikih Islam. Terutama mulai karya monumentalnya itu fikih sunnah. Ini Masya Allah ya, saya Sabik ini. <clears throat> Usia lima tahun sudah hafal Quran. Allahu Akbar ya. Baik. Tentang sholat tasbih ini untuk penanya ada di halaman 87. Hadisnya agak panjang, Bukan kali baca, saya baca sebagian aja ya. Ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas bin Abdul Muthalib ya ya ya Abbas ya amma ala a'tika ala amnahuk ala ahbuka ala af'alu bika asyra khisalin idza anta fa'alta dzalika nih kalau melaksanakan seperti itu salat seperti uh, tasbih ini ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu wa qadimahu wa hadisahu wa khat'ahu wa uh, wa amdah wa saghirahu wa kabirah wa sirrahu wa alaniyatahu ashru khisalin salatnya antusalliya salat kamu arba'a raka'atin, empat rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin bifatihatil kitab. Jadi empat rakaat, rakaat pertama baca Fatihah wa surah dan surat. Fa idza faraghta al qira'ati fi awwali raka'atin fakul wa anta qa'im. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشر ثم ثم تركع فتقول وأنت راكع عصر ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها أشر ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد أشر ثم ترفع رأسك من السجود fataku fatakuluha ashra summa tasjudu fatakuluha ashra summa tarfa'u ra'saka minas sujudi fatakuluha ashra fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli rak'atin taf'alu dhalik fi arba'i rak'at wa inis istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marrah faf uh, faf'al. Fa illam kalau tidak mampu setiap hari, fa illam tastati fa fi kulli jum'ah atau tiap Jumat marrah sekali. Fa illam taf'al fa fi kulli sanah marrah atau setiap tahun. Fa illam taf'al fa fi umrika marrah atau paling tidak seumur hidup sekali memang riwayatnya bukan dari Bukhari Muslim, ini riwayatnya dari Abu Dawud, ya, wa Ibnu Majah, ini ya, fi Sahih Tabrani. Itu dalilnya ya. Kadang-kadang orang ada yang nggak nggak sependapat dengan ini karena bukan dari riwayat Imam Bukhari Muslim. Tapi hadis kok sahih itu ya. Itu. Nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abbas ibnu Abdul Muttalib, wahai Abbas pamanku, sukakah pamanku beri eh, ku karuniai, ku beri hadiah istimewa, ku ajari sepuluh macam perbuatan yang dapat menghapus sepuluh macam dosa. Jika paman mengerjakan itu, maka Allah mengampuni dosa-dosa paman baik yang awal dan yang akhir, yang lama dan yang baru, yang tanpa sengaja dan yang disengaja, yang kecil dan yang besar, yang sembunyi dan yang terang-terangan. Sepuluh kelakuan itu ialah solat empat rokaat. Tiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat. Selesai membaca itu dalam rakaat pertama, lalu bacalah dikala masih berdiri. Apa bacaannya? Nih. Subhanallah ya. Ini, nih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini eh, subhanallah ini juga kalau kita ke masuk ke masjid kemudian karena satu dan lain hal kita tidak bisa sholat tahiyatul masjid gantinya baca ini tiga kali gitu ya. Kan kadang-kadang ibu-ibu tuh kalau masuk masjid mengunjungi eh, kubah kubah emas apa-apa gitu ya. Karena satu dan lain hal masuk ke masjid tidak sholat tahiyatul masjid harus harus sholat tahiyatul masjid. Tapi karena satu dan lain hal ya karena busananya atau karena ini dan karena itu paling tidak membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tiga kali gitu. Itu sebagai pengganti dari tahiyatul masjid. Walaupun harusnya tahiyatul masjid. Karena kondisi kan, kondisi satu dan lain hal gitu ya. Nah itu. <clears throat> Jadi caranya tadi ya hmm, dari awal lagi nih. Uh, lakukan sholat empat rakaat. Tiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat. Ya, rakaat berapa rakaat? Ro ya. Selesai membaca itu dalam rakaat pertama, lalu bacalah dikala masih berdiri Subhanallah ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali ya kemudian ruku dan dalam ruku itu membaca seperti di atas 10 kali ruku tidak dari ruku dan baca 10 kali itu ya nah, turun untuk mengerjakan sujud dan baca lagi 10 kali Angkat kepala dari sujud dan baca pula sepuluh kali. Sujud lagi dan baca 10 baca pula sepuluh kali. Angkat kepala dari sujud sebelum berdiri di waktu duduk membaca itu pula sepuluh kali. Jadi jumlahnya adalah 75 kali dalam setiap rakaatnya. Sedemikian itulah yang harus dikerjakan dalam setiap rakaat dari keempat rakaat itu. Ya, jika lo dapat mengerjakan, jadi 75 kali 4, jadi 300. Gitu kan? Jika lo dapat mengerjakan sekali dalam sehari, kerjakanlah. Jika tidak dapat, boleh. Se, eh, sejum, eh, jum, sejumat sekali, nih hari Jumat nih. Kalau juga tidak dapat, bisa setahun sekali. Kalau masih tidak juga, maka sekali dalam seumur hidup pun boleh <laughs> gitu ya. Ya, tiap hari itu bisa ya sudah Jumat satu Jumat sekali. Jumat sekali ya setahun sekali ya. Setahun sekali enggak bisa seumur hidup sekali. Itu, itu sih ya. E, ada yang anti tentang ini ya terserah tapi ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya ada juga oleh Tabrani. Memang tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Itu ya. Kemudian ada yang bertanya tentang sholat hajat. Nah, ada. Nih, sholat hajat ya. Sholat hajat itu di halaman 89 ya. Itu. Ahmad meriwayatkan dengan sanad sahih dari Abu Darda bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa yutimmuhu ma a'tahu Allahu ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhkhara. Barang siapa berwudu dan menyempurnakannya, kemudian bersolat dua rakaat dengan sempurna, maka ia diberi Allah apa saja yang dimintanya, baik cepat ataupun lambat. Baik cepat ataupun lambat. Cukup jelas ya. Itu sholat hajat. Hajat kebutuhan ingin apa. Jadi sholat hajat bukan hanya malam. Siang kapan aja orang hajat butuh gitu ya. Minta pada Allah. Karena kita tahu, kita sadar. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kemudian e, penanya bertanya juga tentang sholat tobat di halaman yang sama, di halaman 89 juga ada. Ini juga kontroversi. Ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi karena ini adalah landasannya tentang sholat taubat ini, itu ya. Nih. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma mir rajulin yuznibu dzamban eh, summa yaqumu fayatatahharu summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafaralah ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاهشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha. Saya mendengar Rasulullah bersabda, tiada seorang pun yang berdosa. Ini kemarin ada yang nanya, Pak Ari, saya banyak dosa, saya sudah ini, saya sudah itu, bagaimana? Tubuh ilallah itu, Kembali kepada Allah ya. Dengan yakin Allah akan mengampuni dan dengan janji bahwa kita tidak akan mengulangi perbuatan itu. Menyesal tidak akan mengulangi, kemudian diiringi dengan perbuatan baik. Tubuh ilallahi taubatan nasuha. Yakin Allah akan menerima taubat kita. Itu harus yakin ya ibadah itu. Tiada seorang pun yang berdosa, kemudian ia berwudu lalu bersolat serta memohon ampun kepada Allah melainkan ia diampuni olehnya. Selanjutnya beliau membaca ayat, orang-orang yang mengerjakan keburukan atau menganiaya dirinya sendiri. Lalu ingat kepada Allah serta mohon ampun atas dosa-dosanya. Dan memang siapa lagi yang kuasa mengampuni dosa-dosa itu selain Allah. Tiada lain, hanya Allah yang akan mengampuni. Lagi pula mereka tidak terus-menerus berbuat dosa tidak mengulangi lagi perbuatan kesalahan itu. Sedangkan mereka juga mengetahui sendiri. Maka untuk mereka itu disediakan balasan, pahala, ampunan dari Allah, serta sorga yang mengalir. Beberapa sungai di bawahnya. Mereka tetap berdiam di sana untuk selama-lamanya. Nih ya. Nah, hadis ini diriwayat Qurannya itu Quran yang yang bawahnya ya. Makanya bawa baca Quran malah lebih enak dibanding hadis ya. Itu karena sering baca. Nih, diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, Ibnu Mazah, Baihaqi dan Turmuzi yang berkata hadis ini adalah hadalah hasan. Tabrani dalam kitab Al-Kabir dengan sanad hadis meriwayatkan dari Abdu, Ab, uh, Abdu Darda, Abu Darda bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis lain nih Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a summa qama fa shalla rak'ataini au arba'a maktubah au ghairu maktubah yuhsinu fihinna ar-ruku'a was-sujuda summa astaghfirullah ghafaralah. Ini landasannya ya salat taubat nih. Barang siapa berwudu dan menyempurnakan baik wudunya kemudian berdiri bersolat dua rakaat atau empat rakaat, baik yang pardu atau yang bukan pardu sama aja tuh ya. Jadi tanpa sholat taubat pun sama saja, ya, karena kalau karena yang terpenting menyempurnakan wudhunya tadi. Nah, disempurnakannya pula ruku dan sujudnya, lalu memohon ampun kepada Allah, pastilah Allah mengampuninya. Percaya atau tidak? Kalau tidak percaya ya sudah. Orang yang menyempurnakan wudhu, wudhu itu dosa-dosa itu setiap air ngalir dari ujung-ujung tangannya itu seperti itu pula dosa keluar <laughs> begitu ya. Yakin tapi ini mah jangan nggak yakin kadang-kadang suka pendapat sekarang tuh banyak-banyak aneh sih ya. Nih nih nih nih. Ini hadisnya. Jadi bukan hanya sholat dua rakaat, sholat sunnah, sholat wajib pun begitu. Barang siapa berwudu dan menyempurnakan wudunya dengan baik. Kemudian berdiri bersolat dua rakaat, berarti solat ba'diyah eh, qobdiyah dulu ya, atau solat syukrul wudhu, atau solat-solat sunnah lain, atau empat rakaat ya, solat subuh dua rakaat, solat asar yaitu baik yang fardu atau yang bukan fardu disempurnakannya pula ruku dan sujudnya lalu memohon ampun kepada Allah pastilah Allah mengampuninya. Ini janji Allah. Pastilah Allah akan mengampuninya. Man apa, asal ahsanal wudu'a koma pasal rok salla ini, au arba'a maktubah au ghairu maktubah yuk sinupihin ruku was sujuda summa astaghfarallaha ghafaralah. Pasti Allah akan mengampuninya. Yakin ya. Itu kalau pendapat-pendapat yang membuat kita ragu tinggalkan saja ya. Kembali kepada hati nurani. Oh ini hadisnya sohe ada ya. Itu ya. Mudah-mudahan perlakuannya tidak ragu. Jadi sempurnakan wudunya dengan sebaik-baiknya. Banyak orang yang disiksa karena air kencingnya. Eh, coba sekali-kali bapak-bapak jalan ke masjid-masjid Umumnya sekarang masjid-masjid di Jakarta itu umum-umumnya kencingnya pada berdiri. Kalau berdirinya benar, tidak menghadap ya tidak membelakangi kiblat atau berdirinya itu e, celananya tuh diangkat gitu loh. Kadang-kadang pipis sembarangan, celananya tidak diangkat, air kencingnya kena celana, saya bertanya, sah nggak salatnya? Coba dilihat di masjid-masjid ya. Itu, Saya, saya juga risih gitu ya di masjid itu. Eh, karena memang disiapkannya itu begitu. Terus nggak ditutup lagi dari satu keran ke keran berikutnya. Seperti saya temukan di Bidakara itu ya uh, banyak tuh ya. Uh, di masjid-masjid. Kalau di Multika juga ada tapi sebaiknya pakai skat ya antara satu dengan yang lainnya. <laughs> Jadi kelihatan auranya Tetesan-tetesan percikan-percikan air kencing ini kalau kena celana kan jadi najis. Sholat sih sholat, tapi nggak pakai ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu, baru datun datuk balu. Amalnya tidak diterima. Coba bayangkan. Kalau seandainya sholat, kemudian celananya kotor karena air kencing, karena kebodohan. Karena kebodohan. Kalau karena tidak sengaja, karena darurat, misalnya karena satu dan lain hal kan banyak orang seperti itu. Kondisinya lain, lain cerita. Ini ini kondisi normal kan kita pipis celananya nggak diangkat, berdiri, kena kena celana air kencingnya, sah nggak sholatnya? Coba dilihat ya. E, kemudian percikan-percikan habis pipis itu kan basuh ya, basuh alat kelaminnya. Kemudian kan airnya tuh kemana-mana, keinjak oleh yang lain. Mereka wudhu, kakinya nggak ya, kemana-mana air kencingnya. Nah ini ya, coba tolong dipikirkan para pengurus masjid ya eh, sah nggak sholat kita? Bagaimana? Iya di Mekah juga sholatnya begitu yang Coba dipikirkan kembali ya. Karena hadisnya sholat itu Jadi banyak orang yang disiksa karena air kencing. Ini banyak sekali yang bertanya, jadi mohon maaf ya kalau ingin eksklusif dibahas ya pakai surat ya. Pakai surat atau pakai fax. Kalau pakai fax ke 85904783. Hari apa ingin dibacakan silahkan ya. 085904783. Kalau ingin berkirim surat, alamatkan suratnya ke Radio Kayu Manis di Jalan Pisangan Baru Timur nomor 14. Di situ di atasnya eh, konsultasi agama bertanya jawab ya. Boleh hari apa aja lah. Yang penting disebutkan ibu bapak inginnya hari apa. Biar saya carikan referennya gitu ya. Saya takut kesalahan kalau enggak. Itu. Ini ada yang bertanya juga tentang obat ya darurat tapi sayang waktunya <laughs> ya. aduh e, ada juga yang ingin dijawab lewat SMS ya kalau saya sempat saya jawabin kalau lagi ngajar kan nggak bisa SMS-nya lama Bapak Ibu telepon aja lah ya boleh ya ke 0812 828 7881 0812 828 7881 Pari yang seperti ini bagaimana kenapa gimana telepon aja sebentar kali ya Gitu. Jawabnya juga nanti saya jawab ringkas. Kalau saya bisa saya jawab, kalau enggak saya cari referennya dulu. Takut kesalahan ya. Banyak kan orang yang asal asal jawab aja, tapi dalilnya apa, dal dasarnya apa. Kita harus Qur'annya ini, hadisnya ini, pendapat ulama ini. Jangan pendapat otak sendiri yang enggak pakai ilmu ya. Ini menurut ahli tafsir ini, ahli fikih ini itu. Baik, jangan lupa hari ini ada taklim di Depok seperti biasa, ada sholat Jumat ya. ada sholat Jumat, nah, ibu dan ibu mau bisa dari sekarang ya. Dari Jumatan, kan sholat duhur ya. Itu silahkan di Jalan Kartini 58. Sabtu dan Minggu juga sama, dari jam 9 sampai jam 12. Tapi yang ingin ketemu dengan saya, Sabtu Minggu, dari jam 1 sampai jam 5. Boleh mana aja ya. Jadi jam 9 sampai jam 12 juga bagus di rumah yatim banyak belajar membaca. Baca, memahami dan mengamalkan intinya nanti ke sana ya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun kesempatan hari ini Tentunya hari Jumat tanggal 11 April 2008 Kita akan sama-sama di acara ini nggak pukul 7 nanti Saya dan Bung Sigit Selamat pagi, selamat mengikuti Ya, apa kabar Anda di pagi yang sejuk ini? Tentu kabar bahagia Anda yang merayakan hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan. Ya, tentu saja nanti Anda bisa langsung ucapkan di 85904785 atau langsung di SMS ke 021937602665. Baik, sekarang kita buka dulu sebagai hadiah untuk Anda yang berbahagia. Itu tadi satu lagu hadiah khusus untuk Anda yang berbahagia hari ini ya. Tentunya hari Jumat tanggal 11 uh, eh, April 2008. Baik, sebelum saya terima Anda di 85904785 untuk mengucapkan selamat untuk orang-orang tersayang, orang-orang tercinta yang hari ini berbahagia. Saya ucapkan dulu selamat ulang tahun tentunya untuk Bapak Miss Rianto. Iya, Bapak Rianto alamatnya di Reni Jaya, Blok D3 nomor 5, Sawangan, Depok. Ya, selamat ulang tahun tentunya. Panjang umur, murah rezeki, sehat tanpa usia, semakin bijak dan semakin sukses ya Pak Misri ya. Oke, sementara juga di SMS sudah masuk ada Tini di Parung Tanjung Gunung Putri. Untuk teman aku namanya Ruhayati, hari ini ulang tahun yang ke-22, doanya yang baik-baik aja. Uh, moga kangennya bisa diatasi sama AA Febri. Kirim salam buat Om katanya sah. Uh, seharusnya sekarang lagunya angkasa. Oh gitu. Oke, makasih. Kemudian ada Fani di Perumpung ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Oh, selamat menempuh hidup baru kepada Mulyono bersama Desi pada tanggal 6 oh udah lewat ya, tanggal 6 April 2008 lalu. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah serta mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kemudian juga ada Saihu di Menteng mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Oka Iya, ulang tahun yang ke-19 semoga panjang umur, tambah dewasa. Terus apa nih? Uh, minta lagunya dari Tip X yang selamat jalan. Oke. Okay. Sekarang saya terima Anda di 85904785 ini sudah masuk yuk RKM. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Dengan Windy di Buaran. Windy di Buaran. Oke, okay. siapa yang ulang tahun Windy? Tika. Siapa tuh Tika? Ponakan lu. Ponakan. Bukan kemarin ulang tahunnya Tika? Ya. Bukan kemarin ulang tahunnya Tika? Enggak. Hari ini? Iya. Oh gitu. Ulang tahun yang keberapa? Ulang tahun yang tiga. Tiga tahun. Oke deh. Apa ucapannya buat Tika yang ulang tahun? Ya ulang tahun. Mm -mm. Semoga panjang umur. Mm -mm. Semoga jangan bandel aja. Oh gitu. iya. Apalagi terus? udah gitu aja. Itu aja. Om, oh. Yuk. Eh, minta nomor SMS lah dong Om. Oh SMS-nya dicatat ya. Iya. 021. 021. 93. 93. 76. 76. 0265. 02. 65. 65. 65. lima Iya. Kasih ya. Yuk sama-sama. Lagunya dong Om. Apa tuh? dari Merpati. Merpati ya. Oke, nanti coba dilihat ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk saya tunggu lagi satu setelah Windy yang ucapkan selamat ulang tahun untuk Tika yang hari ini ulang tahun ke iya, tiga. Sudah masuk nih RKM. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dari Ibu Nur Aziza nih. Ibu Nur Aziza, ada di mana, Bu? Kebun Jeruk, Kampung oh, Kebun Jeruk. Iya. iya, yang ulang tahun siapa, Bu? Siapa tuh? Uh, eh, Nurfatia di Tangerang. Nur Nurfatia. Ya di SMP 15 Tangerang. Oh gitu. Ulang tahun yang keberapa? Yang ke-15. Ke-15. Nah, sudah jalan sekolah nih. Oh gitu. ya. Iya deh apa ucapannya buat ya. Fatianya? Selamat ulang tahun. Mm -hmm. Semoga jadi anak yang soleha ya. Amin. Jangan lupa sholatnya. Mm -hmm. nah, biar saya sama adiknya ya. Iya. Nah, Terus hmm. ya semoga dapat SMA negeri aja deh. Sekarang kan kelas 3. Oh nih. Ya. gitu. Iya. Iya, tambah rajin belajarnya gitu. Hmm, hmm, hmm, iya deh. Iya. Gitu iya. lagunya katanya minta ini oh, dari Wulan Jamilah. Wah, Wulan Jamilah. Uh, iya. Wonder Woman. Wonder Woman. Ah, oke, okay, ah, nanti coba dilihat ya. Baik, terima gitu. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sekarang kita nikmati dulu lagu harian untuk Anda yang ulang tahun. suara. Sakit kepala, Paramex obatnya. Ingat, sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut, hubungi dokter. 97,9 FM, Radio Kayu Manis, Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. Kita lanjut lagi sementara SMS yang sudah masuk ini Assalamualaikum saya Ardita di Taman Mini Mau ucapin selamat ulang tahun untuk ayah yang ke-13 Iya apa nih Iya moga tambah takwa hmm. Terus iya jadi diingatkan sekali lagi deh buat yang kirim SMS nggak usah disingkat-singkat begitu ya. Jadi agak sulit untuk bacanya. Takutnya salah gitu ya. Oke terima kasih tentunya buat Ardita dan selamat ulang tahun untuk Ayah. Iya. Kemudian ini juga uh, pagi Om. Saya Rizka di Utan Kayu mau ucapin selamat ulang tahun untuk pacar saya. Iya namanya siapa? Oh namanya Sony. Ucapannya semoga ia cepat kembali and or uh, ortu aku dapat menerima katanya. Oke. Okay. Jadi ini juga ya ingat sekali lagi untuk Rizka, Soninya tuh ulang tahun yang keberapa gitu. Komplit ya. Oke, okay, makasih. Kemudian Neni di Manggarai mau ucapin selamat ulang tahun untuk aku sendiri katanya. Oh iya, aku ulang tahun yang ke-20. Minta doanya dong. Iya, terus lagunya jadi Serina. Oh, Jalan Cinta. Iya deh, selamat ulang tahun yang ke-20 untuk Neni yang pasti panjang umur, tambah rezekinya, makin sukses ke depannya dan sehat badannya ya. Oke. Okay. Kemudian ini ada nih uh, ya assalamualaikum Nyonya K di Hutan Kayu. Oh, Nyonya K. Oke, okay, Pak Kaya, Kayu mau ucapin selamat ulang tahun ke-21 buat Wahyu. Semoga panjang umur, sehat selalu. Iya, gitu aja. Terus kalau bisa Tere, uh, apa nih judulnya ku patuh. Oh, ku patut membencinya. Oke. Okay. Kemudian mau ucapin selamat ulang tahun yang ke-20 untuk teman aku Arani. Semoga panjang umur, sehat selalu dan kapan nih eh, uh, apa nih? Kapan nih ketemu lagi katanya. Ini dari back Bekti. Oh, oke okay, terima kasih buat Bekti dan selamat ulang tahun tentunya untuk iya, untuk Rani. Di mana Rani alamatnya nggak jelas ya. Uh, yang pasti di rumah kok ya. Assalamualaikum, pagi aku mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Mohaimin dan Siti Nurzana. Semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah, cepat uh, punya apa anak ya dari Jamila. Oke, terima kasih buat Jamila. Jamila di mana? Sementara Muhaimin dan Astinya juga di mana? Ya, Muhaimin dan Siti Nurjanahnya eh, ya. Bo, ya dikasih alamat yang jelas gitu. Pagi Om, hmm, katanya ini Tanti di Cibitung. Nah, gini dong, mau ucapin selamat ulang tahun buat keluar eh, Kelvin, Kelvin yang ke-18. Ucapannya semoga panjang umur, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Hmm, minta lagunya Lulu Samson Oke, terima kasih. Sekarang saya buka dulu deh 85904785 udah masuk nih RKM. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari siapa nih? Dari Sri di Klender. Ibu Sri. Iya. Iya. Siapa yang ulang tahun Bu Sri? Suamiku tercinta. Wah, mantan pacar ya? Iya. Bapak siapa, Bu? Edi Gunawan. Edi Gunawan. Ya. Iya, ulang tahun yang keberapa? Yang ke-36. 36. Udah berangkat kerja atau masih di rumah, Bu? Belum tuh, masih Udah. Oh, masih ada di rumah. Ya, apa ucapannya deh, Bu? Ucapannya selamat ulang tahun, ya. Mm -hmm. Umur, mm -hmm. sehat selalu, biar sayang sama anak istri. Iya. Nah, itu aja. Ingat dong, Om. Apa? minta lagunya. Lagunya apa Ibu Sri? Saya yang Nugi Pelita Hati ya? Nugi Pelita Hati coba nanti dicari ya. Iya. Makasih ya Om. Sama-sama salam tentunya untuk Bapak ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk saya tunggu lagi satu setelah Ibu Sri di Klender mengucapkan selamat untuk mantan pacar Bapak Edi Gunawan dan ini sudah masuk yuk RKM. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak dengan siapa nih? Marno, Pak. Pak Marno di mana, Pak? Oh, kebun kelapa dekat ya. Iya, yang ulang tahun siapa, Pak? Anak saya, Pak. Siapa namanya? Wahyu Aprita Lestari. Wahyu? Aprita Lestari. Aprita Lestari. Ulang tahun yang keberapa, Pak? Uh, salah yang ke-20, Pak. Kalau nggak salah, berarti Ini betul dong, Pak, ya? Pak. <laughs> Dua 21 kan diprotes. <laughs> Lupa sih, Bapak. <laughs> Iya, kayaknya baru kemarin deh, Pak, ya? Iya. Uh -uh. Apa ucapannya, Pak? Ya mudah-mudahan panjang umurnya. Amin. Mm -mm. Biar cepat kerja lagi Pak. Iya. Ya dipunyakan rezekinya. Oh gitu. kesehatan selalu. Amin. Dan supaya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Iya. Gitu Pak. Gitu Pak Marno ya. Iya. iya deh, selamat tentunya dan salam untuk Pak oh, untuk Wahyunya Pak ya, selamat iya, ya, ulang yang untuk satu. Ya, mari Pak. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sekarang kita nikmati dulu lagu hadiah untuk Anda yang berbahagia. bersama Nyonya Menir mengupas kesehatan keluarga setiap hari Jumat pukul 8 hingga pukul 9 di nomor telepon 85904785 atau di SMS 02193760265 bersama Nyonya Menir menuju sehat. Bu, bu. Apa? Amurat benar-benar manjur. Setelah Bapak minum amurat, badan nggak sakit-sakit lagi. Nah, makanya Pak, mulai sekarang diingat-ingat, diatur dong pola makannya, biar asam uratnya nggak kambuh lagi. Amurat kapsul eksak Nyonya Menir diproses berdasarkan ramuan tradisional Indonesia. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta Ya, saudara siap-siap aja ya terserang wabah bibir doer. Ini karena friend lagi ngeluarin tarif baru yang nggak main-main. Tiap kali nelfon bayar cuma 9 rupiah per